Dan itu termasuk perang terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk perang terakhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada berapa jumlah perangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Total ada berapa? Radit? Ada berapa Abdullah? Ada berapa? Siapa yang jawab? Nah kemarin dengarkan apa? Ada 19. Ada yang mengatakan sampai 28 peperangan. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sepanjang hidup beliau menjalani sekitar puluhan atau dua puluhan peperangan. Siapa kunyahnya Ka'ab bin Malik? Siapa kunyahnya Ka'ab bin Malik? Makanya kemarin itu ditulis, didengar dan ditulis. Abu Abu Bashir. Dahulu di di masa jahiliyah kunyahnya adalah Abu Abu Bashir, kemudian dirubah sama Rasulullah dengan Abu Abu Abdurrahman ah, Abu Abdullah Dulu kunyahnya Abu Bashir atau Abu Abdurrahman. Kemudian diganti dengan Abu Abdullah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Qala Ibnu Shihab, siapa Ibnu Shihab? Siapa yang dimaksud dengan Ibnu Syihab di sini? Az-Zuhri. Fa akhbarani Abdurrahman ibnu Abdullah ibn Ka'ab bin Malik anna Abdullah ibn Ka'ab kana qaida Ka'bin min bani hina amiya Kata Imam Az-Zuhri fa akhbarani maka menceritakan kepadaku. Nah, mulai di sini sanatnya mausul. Mulai dari sini sanatnya mausul. Adapun kemarin summa ghaza Rasulullah ghazwat Tabuk ini mursal. Terputus sanatnya karena Zuhri tidak bertemu dengan Rasulullah. Adapun di sini fa akhbarani Abdurrahman ibnu Abdullah di sini mulai bersanat. Mulai ada rentetan sanatnya bersambung. Maka telah menceritakan kepadaku Abdurrahman ibnu Abdullah yaitu cucunya Ka'ab bin Malik. Jadi hadis ini adalah riwayatnya cucunya Ka'ab bin Malik dari anaknya Ka'ab bin Malik dari Ka'ab bin Malik. Paham? Jadi sanatnya ini adalah diambil dari cucunya, kemudian dari anaknya, kemudian baru dari Ka'ab bin Malik. Jadi cucunya Ka'ab bin Malik adalah Abdurrahman ibn Abdullah. Dari Abdullah ibn Ka'ab dari kakeknya yaitu Ka'ab bin Malik. Fahbarani Abdurrahman ibn Abdullah ibn Ka'ab ibn Malik. Anak Abdullah ibn Ka'ab bahwasanya Abdullah ibn Ka'ab yaitu anaknya Ka'ab bin Malik kana qaida dahulu bahwasanya Abdullah ibn Ka'ab ini adalah pemandu qaid artinya pemandu pemandunya Ka'ab bin Malik dari di antara anak-anaknya hina amiya tatkala Ka'ab bin Malik menjadi buta ketika orang sudah tua maka semakin melemah fisiknya mulai dari badannya sampai penglihatannya sampai pendengarannya sampai akalnya sampai kemampuan seluruhnya Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah yakhluqu ma yasha. Paham di sini bahwasannya Abdullah bin Ka'ab yaitu anaknya Ka'ab bin Malik adalah menjadi pemandunya Ka'ab bin Malik dari anaknya sendiri. Ka'ab bin Malik dari kalangan anak-anaknya karena anaknya Ka'ab bin Malik ada tiga. Siapa saja? Abdullah di sini dan Abdurrahman dan Ubaidullah. Jadi anaknya Ka'ab bin Malik ada tiga. Sebagaimana dalam syarah di sini, anaknya Ka'ab bin Malik ada tiga. Abdullah ini yang menjadi rawi dari hadis ini. Dan siapa? Malik gak tulis kok bawa buku tulis lek. Siapa lagi? Ada dengan perhatikan. Siapa lagi anaknya? Abdullah kemudian Abdurrahman kemudian Ubaidullah. Dan siapa yang terpilih menjadi pemandu Ka'ab bin Malik ketika masa tua dari anaknya yaitu Abdullah Ibn Ka'ab. Ini terpilih menjadi pemandu orang tua. Dan ini adalah sebuah nikmat. Insya Allah nanti akan kita sebutkan faedah tentang birrul walidain hina amiya. Tatkala Ka'ab bin Malik menjadi buta di masa tuanya. Dan insya Allah kita membaca hadis ini akan kita ambil sebagian beberapa baris yang mungkin akan kita selesaikan pada satu hari. Kemudian baru kita syarah beberapa baris tersebut. Anahu qala. Nah, kalau ini kalau kola di sini adalah khabar dari anna. Eh, anna Abdullah bin Ka'ab kana qaida, maka khabarnya anna adalah kana. Kalau dalam riwayatnya Bukhari pakai wawu wakana maka jadi jumlah hali atau jadi jumlah jumlah ikhtirodiyah. dan khabarnya anna adalah kola yang belakang ini bahwasanya Abdullah bin Ka'ab bin Malik bercerita, "Sami itu Ka'ab bin Malikin, aku mendengar Ka'ab bin Malik, yaitu bapaknya dalam orang Arab memanggil nama bapak dengan namanya seperti ini menceritakan bahwasanya Ka'ab bin Malik ini nggak apa-apa. Kalau memanggil langsung ya dengan panggilan yang baik. Abi atau abati itu adalah panggilan sayang, abati abui, ya abui, abah, nah, itu. Abah, abui, abati, abi, semua itu adalah panggilan sayang. Adapun dalam riwayat seperti ini menceritakan maka boleh bagi seseorang anak untuk memanggil namanya langsung. itu Ka'bah bin Malikin yuhadithu haditsahu. Beliau bercerita tentang kisahnya hina takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau absen takhallafa itu bolos tidak ikut alias absen anak-anak yang di belakang ke depan semuanya takhallafa an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk pada perang Tabuk Ka'ab bin Malik nggak hadir, nggak ikut. Kalau ke Abu Malik Berkata Abu bin Malik awal kisahnya lam atakhallaf an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin ghazaha qattu illa fi ghazwati Tabuk. Saya jadi pertama kali yang dipakai pembukaan dari kisah yang sangat panjang ini adalah lihat bunyinya. Saya sebenarnya tidak pernah absen dari peperangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang beliau perangi. Kotu sama sekali belum pernah ceritanya saya itu nggak hadir absen dari peperangan yang diperangi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sama sekali. Illa fi ghazwati tabu kecuali satu perang ini saja. Kecuali perang ini saja yang akan saya ceritakan ini. Ghairu anni qad takhallaftu fi ghazwati fi ghazwati Badar. Illa sama ghairu itu fungsinya sama untuk istisna. Tapi di sini memakai ghairu itu lebih tepat. Karena masing-masing dari illa dan ghairu ini memiliki fungsi yang berbeda dan di sini lebih tepat menggunakan ghairu. Saya nggak pernah absen dari peperangan sekalipun kecuali hanya satu kali. Cuma, nah kalau ghairah itu cuma. Cuma memang saya nggak hadir pada perang Badar. Karena ada alasannya memang, karena perang Badar itu perang nggak sengaja. Maksudnya nggak janjian perang. Jadi para sahabat yang nggak ikut itu nggak apa-apa. Jadi ghairo ini adalah sebagai penjelasan dari ilah. Biar supaya nggak dikira bahwasanya Kaab itu hanya absen dalam satu peperangan saja. Karena absen dalam perang Tabuk dengan absen pada perang Badar ini beda. Absen pada perang Tabuk ini karena memang nggak ada uzur. Sedangkan absen pada perang Badar nggak ikut perang Badar karena memang itu nggak diajak, karena nggak perang, karena nggak ada janjian perang, jadi nggak ikut itu wajar. Jadi beda tuh alasannya toh. Makanya karena beda ceritanya pun maka pakai adat istisna yang berbeda dan ini termasuk kejelian dan juga kebagusan di dalam membuat cerita. Jadi aromanya itu sudah beda. Saya nggak pernah nggak hadir dalam sebuah peperangan yang diperangi oleh Rasulullah sekalipun kecuali cuma tabuk ini saja gitu loh maksudnya. Jadi aroma pengecualian cuma satu itu masih sangat kental. Baru dikecualikan lagi. Cuma kalau masalah perang Badar saya memang nggak ikut karena memang itu nggak ada janjian iya. gitu loh. Paham? Jadi tetap masih yang difokuskan tujuan utama di dalam pembukaan kisah ini adalah memberikan pembukaan bahwasannya saya itu loh sebenarnya nggak pernah nggak ikut perang itu nggak pernah. Makanya pakai goiro. Jadi kesannya itu masih istisnanya itu masih satu yaitu perang tabuk saja. Alias perang Badar itu nggak dibahas gitu loh. Kalau perang Badar nggak kita bahas karena perang Badar itu memang nggak ada janjian dan juga nggak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak memberikan nafir alias nggak mengilankan untuk berangkat dalam peperangan. Ghairu anni takhallaftu fi ghazwati Badar Walam yu'atib ahadan takhallafa anhu dan Rasulullah tidak pernah mengkritiki, tidak pernah yu'atib mencela. Ataba yu'atib itu menegur atau mencela. Tidak pernah mengkritisi seseorang pun yang tidak ikut pada perang Badar karena tadi perang Badar itu tidak sengaja. Toyib daripada kita baca gitu ya mending kita sebutkan langsung beberapa kandungan fawaidnya saja sambil jalan biar enggak kerja dua kali. Jadi dalam hadis ini terdapat dalil riwayat cucu dari bapaknya, dari kakeknya dan ini adalah sebuah keistimewaan ketika rentetan keluarga cucunya hadir, bapaknya hadir, kakeknya semuanya memiliki keikutsertaan di dalam dan memiliki sumbangsih di dalam ilmu ini adalah sebuah keistimewaan. Jadi kalau sampean nanti semoga sampai tua, sampai anak-anaknya juga hadir, sampai cucu-cucunya, sampai buyut-buyutnya kecilnya semuanya hadir dalam majelis ilmu. Ini adalah sebuah keistimewaan. Karena di sini adalah riwayatnya Abdurrahman Ibnu Abdullah Ibnu Ka'ab dari Abdullah Ibnu Ka'ab dari Ka'ab Ibnu Malik. Dan juga hadis ini dalam sanad ini ada keutamaan untuk merawat orang tua. Terlebih mereka sudah rentah, sudah semakin lemah. Dan itu adalah ladang pahala yang gak terlihat ya ikhwan. Merawat orang tua terkhusus di masa-masa mereka itu rewel, mereka itu sulit. Ini adalah semakin besar pahalanya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Celaka orang yang menjumpai Ramadan sedangkan tidak dihapuskan dosa-dosanya. Kemudian celaka orang yang menjumpai kedua orang tuanya di masa tua, di masa renta dan dia tidak masuk surga. Ba'udha liman adraka Ramadan walam yufar lahu dhunubuh. Maka merawat orang tua di masa renta ini adalah memiliki keutamaan yang tersendiri. Karena semakin tua mereka semakin rewel biasanya, semakin sulit, apalagi semakin banyak pekerjaan yang harus dipekerjakan, mempesi, menyeboki, gendong. Itu adalah sebuah keistimewaan. Maka bersyukurlah bagi orang-orang yang mereka itu memiliki orang tua dan dan dia bisa mengajaknya kepada kebaikan dan juga menuntunnya, merawatnya di masa tua. Karena itu adalah ladang pahala. Karena itu adalah ladang pahala. Ingat ya ikhwan. Tangan orang tuamu yang sekarang kau pegang. Itu adalah tangan yang dahulu. Mengajakmu kepada kebaikan. Jadi kamu geret tangan mereka. Itu adalah tangan yang dahulu mengajakmu dan mengarahkanmu kepada kebaikan. Jadi ingat nak, tangan ini dahulu yang pernah memukulmu, yang pernah mendidikmu, yang pernah mengajakmu kepada kebaikan, yang mengarahkanmu kepada jalan kebenaran, tangan ini. Jadi diingat, tangan orang tua kita, yang mungkin dulu pernah memukul kita, pernah mendidik kita, pernah memarahi kita, Itulah dahulu yang dengan izin Allah Subhanahu wa taala mengarahkan kita kepada kebaikan. Adalah tangan orang-orang tua kita. Tangan-tangan guru kita. Yang dahulu pernah mukul kamu, yang dahulu pernah mendidik kamu. Suatu saat kau akan mengingatnya betapa besar jerih tangan tersebut dan betapa berharganya tangan tersebut ketika mengajakmu kepada kebaikan di masa muda. Jadi keutamaan untuk merawat orang tua di masa rentah mereka, di masa buta, ketika mereka sudah mempesin, ketika mereka harus gendong, harus dorong dalam kursi roda, ini adalah sebuah keutamaan. Dan perlu diingat bahwasanya dahulu mereka juga yang merawat kita. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan wa qurrabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan juga fadilahnya merawat orang tua ketika semakin sulit, itu semakin besar pahalanya. Semakin sulit untuk berbakti kepada orang tua, semakin besar pahalanya. Ada berbakti kepada orang tua itu sulitnya gara-gara karena mereka rewel. Gara-gara mereka itu kadang sudah tua renta. Sudah minta di ini, minta itu. Ini pahalanya semakin besar. Ada kalanya sulitnya berbakti kepada orang tua adalah karena bedanya pemahaman. Ini juga lebih sulit lagi. Ketika engkau berusaha untuk berbakti, tapi semua baktimu justru malah dianggap sebagai bentuk kedurhakaan. Ini adalah perkara yang lebih sulit lagi. Maka semoga pahalanya lebih besar. Demikian juga keutamaan untuk merawat orang tua yang soleh. Di sini Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabi jalil. Orang tua yang bukan hanya orang tua, bukan hanya bapak dari Abdullah, tapi dia tapi Ka'ab bin Malik adalah seorang sahabi al-jalil yang memiliki ilmu, memiliki banyak ilmu sehingga seseorang bisa mengumpulkan dua kebaikan merawat orang tua, berbakti kepada orang tua sekaligus berbakti kepada Allah, sekaligus taat kepada Allah. Dan ini adalah tingkatan birul walidain tertinggi. Karena birul walidain itu ada empat tingkatan. Birul walidain itu ada empat tingkatan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Ahqaf. Wa al insana biwalidayhi ihsana, amalatu umuhu kurha wa wad'athu kurha, wa amluhu wa fisaluhu thalathuna syahra hatta idha balagu asyuddah Wa balagha arba'ina sanah qala rabbi auzini. Itu adalah di ayat yang pertama adalah tingkatan birul walidain yang tertinggi yaitu taat kepada orang tua dalam hal-hal yang merupakan ketaatan kepada Allah. Jadi bisa taat kepada orang tua dan juga taat kepada Allah. Ini adalah birrul walidain tertinggi. Kemudian tingkatan yang kedua adalah taat kepada Allah tapi harus bertentangan dengan kedua orang tua taat kepada Allah dan durhaka atau dianggap durhaka kepada orang tua. Ini adalah tingkatan yang kedua. Dan ini termasuk termasuk berbakti. Karena nggak boleh sebenarnya orang tua itu kalau memerintahkan kepada keburukan nggak boleh ditaati. Kalau kamu mentaati mereka maka ini termasuk kedurhakaan. Karena kewajibannya orang lain saja harus diingatkan apalagi orang tuanya sendiri. Maka sebenarnya seseorang yang tidak mentaati orang tuanya dalam kemaksiatan kepada Allah, ini adalah masih taat kepada mereka dan masih berbakti kepada orang tuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in jahadaka litusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma." Maka tingkatan kedua adalah taat kepada Allah meskipun harus bertentangan dengan kedua orang orang tua Kemudian tingkatan yang ketiga yaitu taat kepada orang tua dan durhaka kepada Allah. Ketika orang tua memerintahkan kepada kemaksiatan, kamu mungkin nggak tega, kamu tahu itu maksiat, kamu tahu itu nggak boleh, tapi nggak tega atau nggak tegel dengan orang tuanya sehingga masih ditaati. Maka ini adalah awal dari kedurhakaan. Kamu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kamu bermaksiat kepada Allah dan sebenarnya itu juga durhaka kepada orang tua karena tadi seharusnya orang tua yang memerintahkan kepada keburukan nggak boleh ditaati. Kemudian tingkatan yang keempat yaitu durhaka kepada orang tua dalam perkara-perkara yang merupakan ketaatan kepada Allah dan ini adalah jenis durhaka yang paling parah. Itu dalam ayat ke-17 dalam surat Al-Ahqaf. Kalau yang tadi tingkatan tertinggi dalam birul walidain dalam ayat 15. Kalau dalam ayat 17 adalah tingkatan durhaka yang paling tinggi, tingkat tingkatan durhaka yang paling parah adalah durhaka kepada kedua orang tua dalam hal-hal yang merupakan taat kepada Allah. Kenapa? Karena di situ kamu itu durhaka kepada orang tua sekaligus durhaka kepada kepada Allah. Walladzi qala liwalidayhi uffil lakuma ataidani an ataidani an an ukhraja wa qad khaladil qurun min qabli wa huma yastaghithanillah wa ilaka amin. Ini adalah bentuk kedurhakaan yang terparah yaitu durhaka di dalam ketaatan kepada Allah, durhaka pada orang tua dalam ketaatan kepada Allah. Ini adalah bentuk durhaka yang paling tinggi, yang paling parah. Karena kamu juga durhaka kepada orang tuamu dan kamu juga durhaka kepada Allah. Maka dari sini ya ikhwan, Anak-anak, teman-teman kita yang dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah, kalau mereka durhaka kepada orang tuanya, ingat anak-anak, ini adalah durhaka yang paling parah. Ketika orang tua menyuruh belajar, ketika orang tua menyuruh untuk semangat, ketika orang tua menyuruh untuk tolabul ilm, ketika orang tua menyuruh untuk baik, kemudian kamu durhakai, ini adalah bentuk durhaka yang paling parah. Mahum? Makanya ini yang paling hati-hati adalah anak-anaknya kawan-kawan ahlu sunnah. Karena mereka orang tuanya itu nyuruh baik. Orang tuanya itu nyuruh belajar. Nggak ditaati, maka ini adalah bentuk kedurhakaan yang paling parah. Hati-hati. Ini Pak Ida, ini saya ambil dari saya carikan dari khutbahnya Sina Irfan Duri ketika beliau khutbah menjelaskan tentang birul walidain dan memperingatkan betul anak-anaknya para salafiyun, anak-anak mudanya yang mereka bandel, yang mereka membangkang orang tuanya hati-hati. Ingat, ini adalah bentuk durhaka yang paling parah karena durhaka kepada orang tua sekaligus durhaka kepada Allah. Itu adalah bentuk durhaka yang paling parah. Makanya ya ikhwan, kalau kamu masih punya dua orang tua yang bisa kamu baktii, bersyukurlah. Ketika kamu masih punya dan diberikan kesempatan oleh Allah berjumpa dengan kedua orang tuamu, bersyukurlah karena kamu bisa berbakti kepada mereka. Betapa banyak manusia di dunia ini dilahirkan dalam keadaan atau mereka hanya berjumpa sebentar dengan kedua orang tuanya atau hanya berjumpa beberapa tahun dengan orang tuanya, dengan ibunya, dengan bapaknya. Dan mereka merindukan mereka. Maka kalian yang masih orang tuanya masih utuh, yang masih bapak ibunya masih ada, maka bersyukurlah ketika kalian masih punya orang tua yang kalian bakti. Dan apabila kebetulan juga orang tua tadi adalah orang tua yang baik dan memerintahkan kepada kebaikan, ini adalah nikmat di antara nikmat, nikmat di atas nikmat. Kalau kamu punya dua orang tua bersyukurlah. Tapi kalau kamu punya dua orang tua yang kebetulan juga pemahaman dengan kamu, berjalan searah, seadab semasjid dengan kamu dan mereka memerintahkan kepada kebaikan, maka bersyukurlah lebih karena ini adalah nikmat di atas nikmat. Karena dengan itu Allah Subhanahu wa taala memberimu kesempatan untuk sekali kerja dua kali pahala. Yaitu taat kepada orang tua dan juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bersyukurlah. Jangan sia-siakan Dahulu seseorang diberikan nikmat ini ketika masih kecil, ketika orang tuanya memerintahkannya kepada kebaikan, tapi tidak ditaati dan didurhakai. Sekarang Allah Subhanahu wa taala merenggangkan nikmat tersebut. Maka kalian ketika anak-anak ahlu sunnah, kalian masih punya orang tua yang memerintahkan kepada kebaikan, bersyukurlah. Ini adalah birul walidain yang tertinggi Sebaliknya kalau kalian durhaka kepada orang tua kalian di saat orang tua kalian nyuruh kalian ngaji, nyuruh kalian jangan bandel, nyuruh kalian untuk jadi anak baik, kemudian kalian durhaka, ini adalah bentuk kedurhakaan yang paling parah sebagaimana dalam surat Al-Ahqaf ayat 17. Maka celakalah sampai dicelakakan orang-orang anak-anak ahlu sunnah wal jamaah yang mereka itu membangkang kepada orang tuanya ketika disuruh untuk menjadi baik. Maka ini pelajaran bagi kita semua untuk supaya kalian nanti mendapatkan anak yang soleh, jadilah anak yang soleh. Itu faedah itu terngiang terus di telinga saya. Untuk menjadi supaya kalian nanti punya anak yang soleh, jadilah anak yang soleh. Karena kita juga anak. Kamu bukan hanya bapak, kamu juga anak. Anaknya orang tuamu, maka jadilah anak yang baik supaya anak anakmu juga jadi baik. Ketika kamu ingin punya anak yang soleh, maka jadilah anak yang soleh bagi kedua orang tuamu. Dan itulah bentuk bakti yang paling tinggi ketika kamu menjadi anak soleh. Itu adalah bakti yang paling tinggi kepada kedua orang tua. Maka ini sebagai nasihat bagi kita semua, terkhusus anak-anak kita. Anak-anaknya halus sunnah. Nanti bapaknya tolong diingatkan anak-anaknya. Kamu kalau durhaka kepada saya, di saat saya perintahkan kamu untuk baik, ini adalah bentuk durhaka yang paling tinggi. Bentuk durhaka yang paling parah. Kalau kamu durhaka kepada saya, ketika saya perintahkan dengan keburukan, gak apa-apa. Tapi ketika saya perintahkan kepada kebaikan, kamu durhaka. Ini adalah parah sekali. Ini berkaitan dengan kisahnya Abdullah ketika beliau menjadi pemandunya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik adalah seorang yang soleh maka bersyukurlah ini adalah keistimewaan bagi Abdullah bisa menemani bapaknya di masa tua dan bapaknya tadi adalah orang yang soleh. Sangat nikmat sekali ya ikhwan. Ketika engkau bisa bonceng atau mungkin ngajak bapakmu ke masjid. Itu nikmat sekali. Menuntun tangannya sebagaimana kamu dulu dituntun untuk menuju masjid. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Dalam sebagian riwayat disebutkan Abdullah bin Ka'ab ini menuntun bapaknya dari rumahnya ke masjid. Min baitihi, bukan min banihi. Karena kau qaida Ka'bin min baitihi dalam sebagian riwayat. Jadi ini keutamaan memandu orang tua dalam kebaikan. Dan ini terbukti ketika orang tuanya soleh, ketika kamu memiliki orang tua yang baik, ini terbukti. Ka'ab Abdullah ini mendapatkan hadis ini. Anak-anaknya yang lain nggak dapat. Ini termasuk keistimewaan mendapatkan hadis ini karena menemani orang tuanya, menemani Ka'ab bin Malik sehingga mendapatkan hadis yang sangat istimewa ini yaitu kisah kejujuran yang terbaik dari Ka'ab bin Malik. Ini catatan terkait dengan ucapan Anna Abdullah bin Ka'ab bin kana qaida Ka'ab min banihi hina amya. Maka saya pesan sekali lagi ikhwan anak-anak kalian memiliki orang tua orang tua yang baik insyaallah yang memerintahkan kepada kebaikan. Tolong jangan didurhakai. Nanti kalau kamu durhaka kepada orang tuamu, Allah akan merampas nikmat tersebut. Mumpung orang tuamu masih baik, bagaimana kalau seandainya nanti orang tuamu berubah menjadi ahlul bidah? menjadi ahlu syirik misalnya waliyadubillah kemudian memerintahkan kamu untuk berbuat kufur bagaimana dulu kamu disuruh baik gak mau nak sekarang bapakmu nyuruh nyuruh jelek nah. maka bersyukurlah ketika orang tuamu masih memerintahkanmu kepada kebaikan Karena kaidah Ka'b bin Bani Hinam yaqala sami'tu Ka'b bin Malik hadis hadithahu hina takhallafa an Rasulillah fi ghazwati Tabuk. Qala Abu bin Malik berkata Ka'ab bin Malik lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwatin ghazaha qattu. Qattu ini sebagai dorof. Tidak pernah sama sekali. Sekalipun saya nggak pernah gitu loh. Saya tidak pernah bolos dari peperangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kisah ini dibuka dengan seperti ini? Kenapa kisah bolosnya Kaab ini dibuka dan diberikan mukaddimah dengan pembukaan seperti ini? sebagai penjelasan bahwasanya ini bukanlah kebiasaannya Ka'ab bin Malik. Saya itu loh nggak biasa, nggak biasanya saya itu bolos. Kok bisa-bisanya pas tabuk ini bolos? Maka ini selain juga bentuk penyesalan dan juga ini sebagai berita. Semua itu adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Uang biasanya Ka'ab itu loh nggak pernah absen. Ka'ab bin Malik itu loh biasanya paling rajin untuk perang. Lah kok Pas perang uh perang Tabuk kok Kaab itu kok bolos. Maka ini adalah sebuah syai'un aradahullah Perkara yang memang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah memiliki hikmah yang sangat tinggi di dalam kisah tersebut. Di dalam takhalluf tadi. Maka ini adalah sebuah ungkapan yang menyakitkan dari Ka'ab bin Malik. Sebuah penyesalan. Saya itu loh biasanya nggak pernah nggak hadir, nggak iya. pernah nggak ikut perangnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Allah Subhanahu Wa Taala gantikan semua kekecewaan tadi dan penyesalan tadi dengan hasil yang sangat manis, yaitu kisah taubat ini. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala itu terkadang memberikan kepahitan, memberikan rasa sakit, memberikan luka di dalam hidupmu supaya Allah Subhanahu wa taala itu ingin menjadikan badanmu itu lebih sehat lagi. Sebagaimana di dalam ucapannya seorang penyair, warubbama kana makruhun nufusi ila mahbubiha sababan ma mithluhu sababu. Ada kalanya sesuatu yang dibenci oleh jiwa itu adalah sebab terhadap apa yang disukai oleh jiwa, sebab yang tiada duanya. Jadi ada kalanya kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan takdir-takdir yang mungkin tidak kita sukai dengan kejadian-kejadian dan peristiwa-peristiwa yang tidak kita senangi tapi ternyata di balik itu semua ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi. Karena itu jangan terburu-buru untuk berburuk sangka kepada Allah dan teruslah untuk memperbaiki diri dalam apapun keadaannya. Sebagaimana dalam saat yang lain juga warubama sohatil ajsamu bil ilali. Ada kalanya dengan sakit badan itu menjadi semakin kuat. Ada kalanya dengan sakit itu badan menjadi kuat. Demikian juga Ka'ab bin Malik seperti ini. Dengan terjadinya, dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Beliau bolos dari perang tabu. Di mana hal itu sangat menyakitkan. Tapi di balik semua itu terdapat pelajaran yang sangat-sangat berharga, yaitu pelajaran tentang kejujuran. Paham di sini? Jadi ini adalah pembukaan dari sang Ka'ab bin Malik lam atakhallaf an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam atakhallaf an Rasulillah fi ghazwatin ghazaha qattu. Dan ini dalam Ucapan ini terdapat dalil bolehnya seseorang menyebutkan manakib kebaikan-kebaikannya kalau dibutuhkan. Ini kan menyebutkan kebaikan. Saya selalu hadir di dalam peperangannya Rasulullah. Ini boleh seseorang itu mengungkit atau menyebutkan kebaikan-kebaikannya lihajah kalau kalau untuk kebutuhan. Dan juga bolehnya menyebutkan zikrul ma'ayid lil ibroh Bolehnya menyebutkan cacat dan juga aib kalau memang untuk mengambil pelajaran. Saya dulu pernah menjadi pemabuk, saya dahulu pernah gini gini gini, nggak apa-apa. Asal tujuannya adalah untuk mengambil pelajaran. Pelajaran bagi yang lain. Aduh, saya dulu pernah nakal, saya dulu pernah males, saya dulu pernah seperti ini, nggak apa-apa. Sebagaimana Kaab di sini bercerita tentang takolubnya, Bercerita tentang bolosnya dia dari perang Tabuk supaya menjadi pelajaran bagi yang lain. Ini nggak apa-apa. Fi ghazwatin ghazaha illa fi ghazwati Tabuk. Kecuali pada perang Tabuk. Wa anni qad takhallaftu fi ghazwati Badar. Nah, tadi supaya nggak dikira dia juga ikut perang Badar dikecualikan karena memang perang Badar nggak dibahas. Karena perang Badar itu adalah perang yang tidak dijanjikan ghairu anni qad takhallaftu fi ghazwati badar badr dinamakan sebagai perang badar karena perang tersebut bertempat di badar badar itu adalah tempat antara Madinah dan Makkah 150 kilo dari Madinah dan 310 kilo dari Mekah namanya Badar dan di situ ada sumur yang terkenal yaitu sumur Badar mereka dahulu kalau bepergian mesti mampir di situ untuk mengambil air di Badar situ. Karena itu Abu Mas'ud Al-Badri dinisbahkan kepada Al-Badri di situ bukanlah karena Abu Mas'ud Al-Badri itu ikut perang Badar, tapi karena Abu Mas'ud Al-Badri adalah pernah tinggal atau pernah beberapa waktu tinggal di di Badar situ pernah singgah di Badar situ sehingga dinamakan Abu Mas'ud Al al dan juga Badar itu dahulu adalah sebuah pasar yang terkenal, pasar lama yang terkenal. Dahulu orang-orang Arab selalu datang ke pasar tersebut untuk jual beli dan juga bertukar barang. Karena itu Abu Jahal ketika dikatakan bahwasanya sama Abu Sufyan dia nggak usah perang, kita balik saja. Abu Jahal nggak mau, nggak mau. Kita sudah mengarah ke Badar. Ayo kita ke Badar, kita pesta di sana, kita pesta pura di sana. Kita akan menang. Kita akan menyembelih sembelihan di sana. Kita akan berdansa dan berjoget di sana. Kita akan memenangkan peperangan ini sehingga orang Arab semuanya akan tahu kita adalah orang-orang yang kuat. Gedabrus kalah, terbunuh dan juga kaum musyrikun di berangus oleh kaum muslimin yang jumlahnya sepertiganya. Kaum musyrikun seribu orang, kaum muslimin cuma tiga ratus sekian orang. Karena itu Abu Jahal belum-belum sudah sombong. Uh, kita baru mau ke Badar kok suruh pulang nggak mau. Badar itu tempat yang istimewa, makanya mereka wis kadungan jok ini kok balik nggak? Tetap kita berangkat dan kita akan pesta di Badar, kata Abu Jahal. Kita akan menyembelih di sana. Setiap hari mereka nyembelih sepuluh sepuluh unta. Kan Rasulullah kan tanya waktu itu, ada berapa? Tanya kepada beberapa anak yang ada di situ, ada berapa orang Quraisy? Nggak tahu, pokoknya banyak. Aduh banyak ini gimana? Nggak ada jumlahnya. Akhirnya tanya, berapa sembeliannya setiap hari? 10 unta. Oh kalau 10 berarti kisaran 1000 orang. Berarti satu unta dimakan berapa lek? Hmm? Satu unta dimakan? Dimakan berapa tuh lo 100 orang gitu loh. Jadi dikira-kira oh berarti 1000 kata Rasulullah SAW. Itu namanya badar terjadi pada tahun 2 Hijriyah. Perang Badar terjadi pada tahun 2 Hijriyah. Innam eh, walam yu'atib ahadan tahallafa anhu. Kata Ka'ab bin Malik dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mencela seorang pun yang bolos dari perang Badar. Ini sebagai dalil dari mabumnya berarti selain perang Badar kalau nggak ikut maka akan dicelah dan itu memang yang terjadi. taholuh bolos dari peperangan dan juga bolos dari hal-hal yang lain. Perhatikan taholuh artinya bolos dari amal al-ijtimaiyah dari pekerjaan yang dilakukan secara bersama tanpa adanya udur itu semenjak dahulu memang tercelah kalau memang meninggalkan yang tanpa udur baik itu perang jamaah ataupun kerja bakti ataupun durus taklim semuanya pokoknya kalau amalan itu adalah amalannya sifatnya ijtimainya maka akan dicela apabila seseorang tidak menghadirinya terlebih apa-apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu tercela Adapun celaan Allah Subhanahu wa taala, adapun celaannya Rasulullah nanti akan datang. Bagaimana bentuk celaannya Rasulullah kepada Ka'ab bin Malik? Adapun celaannya Allah dalam Al-Qur'an banyak sekali Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang takhalluf, membolos dari peperangan dan juga dari hal-hal yang baik yang dilakukan secara ijtimainya, mulai dari celaan yang halus sampai celaan yang paling kasar, yang paling pedas ada semua dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Maka nali ahli Madinati wa man haulahu min al-Arab ayatakhallafu an Rasulillah wa la yarghabu bi anfusihim an nafsi." Tidak pantas bagi ahlul Madinah dan juga dari Arab untuk bolos dari peperangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengutamakan dirinya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak pantas, enggak bagus. Oh, ada kewajiban, ada panggilan asap dan debu surga memanggil kok kamu kemudian enak-enak saja duduk di rumahmu dengan anak-anak dan wanita-wanitamu sedangkan asap dan kepulan debu fisabilillah dan bidadari-bidadari surga memanggil kok kamu nggak hadir ini adalah perkara yang sangat tercela sekali karena itu Allah Subhanahu wa taala mencela dengan keras, radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Wa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun. Mereka itu re, radu rela untuk duduk bersama khawalif. Khawalif itu jamak dari khalifah. Wanita-wanita yang ada di rumah, enggak hadir perang, enggak hadir dalam acara-acara kebaikan. Kamu kok enak saja ayam bersama wanita-wanita tadi. Rodu ma'al khawarif, rodu bi ayyakunu, rodu La yakunu ma'al khawalif wa tubi ala qulubihim fahum la Karena itu ikhwan takholuf yang namanya takholuf membolos dan juga absen dari hal-hal kebaikan ini adalah perkara yang sangat tercela. Perkara yang sangat yang sangat tercela Takholuf anil jamaah, takholuf anil durus, takholuf dari perkara-perkara kebaikan yang sifatnya dilakukan bersama ini adalah perkara-perkara yang tercela dan ini kalau dilakukan secara terus-menerus akan bisa menyebabkan hati itu tertutup sebagaimana dalam ayat tadi wa Allahu ala qulubihim fahum la ya'lamun wa tubi ala qulubihim fahum la yafqahun karena itu terus-menerus di dalam takhalluf ini akan menyebabkan hati itu tergembok dan terkunci. Distempel oleh Allah Subhanahu wa taala tahalluf anil jum'ah. Sebagaimana hadis ancaman dalam takhalluf anil jum'ah. Maka tidak sepantasnya bagi seseorang dan ini sebagai nasihat, murni sebagai nasihat bagi kita semua untuk semangat di dalam menghadiri semua amalan-amalan kebaikan yang sifatnya dilakukan bersama, baik itu ngecor, kerja bakti, taklim, jamaah, perang, semuanya. Perkara-perkara yang sifatnya ijtimaiyah ini harus dihadiri. Ini sebagai faedah tentang walam yu'atib ahadan lafa anhu. Mafhumnya selain Badar maka akan dicela. Takhollu akan dicela. Farihal mukhallafuna bima ka'adhim khilaf Rasulillah wa karihu ayujahidu bi amwalim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu la tanfiru bil Mereka bilang, wah enak-enak dingin-dingin kayak gini, ngapain berangkat? Panas-panas di padang pasir. Kulna rujahan nama Asyatu harro. Kamu nggak sadar. Kamu sedang dingin-dingin di bawah teduhnya atap rumahmu, di bawah teduhnya pepohonan yang ada di sekeliling rumahmu, di bawahmu itu ada api neraka yang menyala-nyala, kamu gak sadar. Kulnaru jahannama asyaddu harro. Kaum muslimin yang berperang, mereka itu hanya kepanasan dari atas, sedangkan kamu dibakar dari bawah, gak terasa. Dan perang Badar terjadi pada bulan Ramadan, tanggal 17 bulan Ramadan tahun 2 Hijriah. Ini juga sebagai faedah ya ikhwan. Rasulullah dan para sahabat dahulu sambil puasa itu kegiatan sampingannya cuma perang, cuma perang, perang. <laughs> itu sampingannya Ikhwan. Kegiatan utamanya kan puasa karena kewajiban bulan Ramadan. Sebagai sambilannya perang. Sampean Ramadan sambilannya apa? Turu kata Pak Ibrahim. <laughs> tidur kata Pak Ibrahim. Makanya Ikhwan jangan sambat puasa. Para sahabat Rasulullah sama sahabat dahulu ketika Ramadan itu lo masih berangkat perang. Di padang pasir harus berjibaku dengan darah. Harus tercabik-cabik dan hancur-hancuran dengan musuh. Kita pada bulan Ramadan nggak ngapa-ngapain atau hanya kerja. Kemudian kita sambat, kita malas, nggak pantas ya ikhwan. Ini nasihat iya. buat diri saya sendiri dan juga buat antum semuanya. Iya. Di bulan Ramadan kita semangat. Jangan lemes, say. Ya, Sol. Semangat, Sol. Semangat, ya. Rasulullah sama sahabat dulu itu kalau puasa itu sambil perang. Kamu sekarang nggak ada perang. Maka semangat. Adapun penyebabnya dari perang Badar Kenapa kok seseorang itu nggak dicela pada perang Badar? Ini insya Allah akan kita ambil di pertemuan yang yang akan datang. Semoga waktunya cukup untuk menyelesaikan hadis yang mulia ini. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu Anak-anak diam dulu, dibagi, dibagi. Kembalikan, biar dibagi dulu, kembalikan semuanya. Cukup, cukup.